Baik kita lanjutkan penjelasan dari hadis 85 Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah فعلى الخلق أن يشكروا الله إذ علمهم صناعة لبوس الساتر للعورة ولباس رياش ولباس الحرب وآلات الحرب Syekh mengatakan bagi seluruh makhluk hendaknya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza 'allamahum sina'ata labusin. Ya, sina'ata libas. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia yakni manusia memiliki kemampuan untuk membuat pakaian yang dapat menutup aurat ya sebagaimana disebutkan dalam surat al-anbiya ayat 80 ya wa 'allamnahu sina'ata labusil lakum litus lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun Ya, kami telah mengajarkan kepadanya membuat ya pakaian ya pakaian perang untuk menjaga kalian dari mara bahaya fahla antum syakirun ya apakah kalian tidak bersyukur ya maka dengan firman Allah tadi menunjukkan bahwa Ya Allah Subhanahu wa taala ya memberi kita kemampuan pengetahuan ya sehingga kita bisa membuat pakaian ya kemarin juga tentang apa ya membuat kendaraan ya di samping juga Allah ciptakan hewan-hewan yang bisa ditunggangi ya tapi juga manusia diberi pengetahuan sehingga bisa membuat kendaraan baik itu kendaraan di darat, di air maupun di udara. Ya walibasu riyas walibasul harb. Ya, pakaian yang digunakan untuk berperang, ya baju besi ataupun alat-alat yang bisa digunakan untuk berperang. Jadi ya ilmu tersebut tidak datang hanya begitu saja. Tetapi ilmu tersebut ya pengetahuan tersebut ya datang dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia itu sendiri. Ya. Itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya Allah menciptakan manusia tapi juga menciptakan ya kemampuan manusia dalam melakukan banyak hal walaupun ya manusia itu memiliki keterbatasan wa 'allamahum san'atal fuluk al-bahriyah begitu juga Allah memberi pengetahuan kepada manusia bisa membuat ya kapal kapal laut ya wal bariyah kendaraan di darat wal hawa begitu juga kendaraan yang ada di udara wa sin'ata kulli ma yahtajuna ila al-intifa'u bihi bahkan tidak hanya sebatas itu saja tapi manusia itu juga mampu ya melakukan ya membuat segala apa yang dia butuhkan segala apa yang bermanfaat baginya dan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala ya begitu juga wa anzalal hadid fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin nasid, ya mutanawwi'ah begitu juga Allah turunkan besi ya yang sangat keras yang sangat kuat dan besi tersebut ya bermanfaat bagi manusia dan bisa dibuat untuk berbagai macam keperluan. Lakin akthar al-khalq fi ghaflatin an syukrillah. Kan tetapi banyak sekali hamba-hamba Allah ya makhluk Allah mereka lalai dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka lupa bahwa mereka diberi pengetahuan. Ya, bukan mereka ya bisa sendiri, tidak, tetapi ya manusia itu diciptakan ya beserta dengan pengetahuan mereka. Bal fi utuwin wastikbarin 'ala Allah bahkan mereka ya menentang ya sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya merasa mereka lebih lebih hebat. Dan ya, mereka lupa semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa بهذه النعم على العباد Kemudian selanjutnya wa fi hadzal hadits jadi dalam hadis itu juga disebutkan tentang at-tadhakkur bi safari dunya al-hissi li safari al-akhirah al-ma'nawi Di dalam hadis tersebut juga mengingatkan kepada kita tentang bepergian ketika di dunia begitu juga bepergian ketika di akhirat secara maknawi yaitu dari ya diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala wa inna ila rabbina lamunqalibun dan kita akan kembali kepada ya rabb kita semuanya ya kama bada al khalq sebagaimana awal penciptaan fa wa yu'iduhum maka Allah mengembalikan mereka liyajziyal ladzina asa'u bima amilu untuk membalas orang-orang yang mereka buruk amal perbuatannya wa yajzi'al wa yajzi'ul ladzina ahsanu bil husna dan membalas orang-orang yang mereka berbuat kebaikan ketika di dunia Kemudian adapun ucapan Nabi di dalam hadis tentang doa inna Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirri wat taqwa wa minal amali ma tarda Ya Allah kami meminta kepadamu Di dalam safar kami Di dalam safar kami ini Adalah kebaikan dan ketakwaan Dan dari amalan apa saja Yang engkau ridhoi Kemudian Sa'alallahu ayyakuna safar mausufan bihadihil was Al-jalil al hendaknya ya dari makna hadis tadi kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah ketika bersafar ya dengan doa-doa yang baik ya sebagaimana yang disifatkan di dalam hadis tersebut ya minta kebaikan ketakwaan meminta agar amal perbuatannya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, muhtawiyan ala a'malil birri kulliha muta'alliqah bi haqqillah wa muta'alliqah bi huquqil khalq. Ya, terkandung di dalamnya seluruh amalan kebaikan ya yang terkait dengan haknya Allah dan amalan yang terkait dengan hak-haknya makhluk Allah dan begitu juga ala taqwa allati hiya atqa sukhtillah ya kita diperintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah di mana takwa tersebut ya bisa menjauhkan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala bitarki jami'i ma yakrahuhu Allah min al-a'mal wal aqwal adh-dhahirah wal batinah kama sa'alahu amal bima yardah tentunya ya kita bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan seluruh apa yang Allah benci dari amalan dari ucapan yang zahirah yang nampak wal batinah maupun yang tidak nampak ya sebagaimana dia meminta pada amalannya agar diridai oleh Allah Subhanahu wa taala maka wa hadha yashmul jami'at ta'at wal qurubat maka ini mencakup padanya seluruh ketaatan dan seluruh perkara-perkara yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mata kana as-safaru ala hadha al-wasf fa huwa as-safaru ar-rabih wa huwa as-safaru al-mubarak. Maka siapa yang safarnya dengan apa yang telah disebutkan ciri-cirinya tadi yaitu dia safar ya untuk kebaikan dia safar untuk menambah ketakwaannya kepada Allah dia safar dia mengharap amalannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala maka orang yang safar dengan niat-niatan yang baik maka dia adalah orang yang bersabar yang mendapatkan keberuntungan orang yang bersafar yang akan mendapatkan al-mubarak keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waqad kanat asfaruhu sallallahu alaihi wasallam kullaha muhtawiyatan li hadhihi al-ma'ani al jalila Maka di situ bisa dilihat bahwa seluruh safarnya Nabi ya bepergiannya Nabi terkandung di dalamnya ya apa yang telah disifatkan di dalam doa-doa tadi ya sesuai dengan apa yang telah disifatkan di dalam doa Nabi tadi ya Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirru wat taqwa wa minal amali ma tardha Ya, ya Allah kami meminta kepadamu di dalam safar kami ini kebaikan dan ketakwaan dan amalan yang engkau ridai. Kemudian setelah doa tersebut ya beliau melanjutkan doa yang lainnya ya yaitu doa al-i'anah meminta pertolongan ya tsumma Allah al-i'anah meminta kepada Allah doa ya pertolongan ya wa tahwinu masyaqqatis safar dan meminta agar safarnya ya diringankan, dimudahkan. Ya karena safar tersebut ya termasuk ya sebagian dari azab ya sebagian dari kesusahan, kesulitan. Ya maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tuwi 'anna bu'dahu. Ya. Ya Allah, mudahkan ya ringankan kepada kami safar kami ini ya tuwi 'anna bu'dahu ya dekatkanlah kepada kami yang jauh tersebut ya li'anna safara kid'atan min minal adab karena safar itu merupakan potongan dari adab oleh karenanya ya fasa'ala tahwinahu mintalah untuk selalu ketika bersafar untuk diringankan safar tersebut ya dimana kita ya akan menghadapi hal-hal yang sulit ya ketika di perjalanan di safar ya ada saja hal-hal yang berat ya di dalam safar apalagi kita safar ke daerah yang belum pernah kita datangi ya atau daerah yang mungkin jarang kita datang di tempat tersebut. Ya, kita akan merasakan asing. Ya. Kita akan merasakan kesulitan. Ya. Dan banyak hal lainnya. Ya, watayya bu'dahu. Ya, dan mudah-mudahan Allah dekatkan yang yang jauh. وذلك بتخفيف humumi wal والمشقة wal ya maka demikian itu tujuannya agar dimuringankan dimudahkan ya kesulitan yang kita hadapi ketika bersafar sehingga ya ketika kita berdoa ketika safar ya akan mendapatkan keberkahan ya bil barakati fisair mendapatkan keberkahan di dalam perjalanan tersebut hatta yaqta al masafat al ba'idah walaupun dia ya pergi ke tempat yang sangat jauh Ya, wa huwa ghairu mutakattir muktarthir ya. Wa yuqayyid lahu min al-asbab al-muriha fi safar umuran kathira dan dia berupaya ya di dalam safarnya itu menempuh sebab-sebab ya yang dapat meringankan ya sebab-sebab yang dapat ya memudahkan di dalam ketika bersafar ya umuran kathira dan itu banyak sekali Mathal rahatul qalb seperti ya mendapatkan ketenangan hati ya di dalam safar itu ya terdapat juga hal-hal yang menyenangkan ya seperti mendapatkan ketenangan hati ya kelapangan hati ketika safar ya mungkin bisa melihat ya pemandangan ya melihat hal-hal yang baik atau menemukan hal-hal yang positif lainnya wa munasabatu rifqah wa sair ya terkadang di dalam perjalanan tersebut ya seorang bisa mempererat ya persahabatan ya pertemanan sehingga perjalanan tersebut akan terasa ringan ya wa aminat tariq minal makhafah dan dia merasa aman di jalan dari kekhawatiran-kekhawatiran. Wa ghairu dzalika minal asbab dan banyak sekali ya sebab-sebab yang lainnya. Kemudian kata Syekh wa kamin safarin imtadda ayyaman katsira. Berapa banyak dari satu perjalanan ya terkadang itu menghabiskan hari yang sangat banyak sekali ya lakin Allahu hawanahu ya kan tapi Allah ya meringankannya Allah mudahkan wa yassarahu ala ahli dan Allah berikan kemudahan kepada orang-orang eh, kepada keluarganya ya tidak hanya pada orang yang bepergian juga Allah beri kemudahan pada keluarganya yang dia tinggali wa kamin safarin qasirin sar as'ab min kulli sa'ab dan berapa banyak pula ya dari satu perjalanan satu safar ya qasir mungkin kalau dilihat perjalanan tersebut ya pendek ya dekat begitu ya. tetapi terkadang ya perjalanan tersebut ya as'ab ya lebih sulit lebih berat daripada perjalanan yang panjang ya safar yang jauh ya makanya kita tidak tahu ya safar yang jauh ataupun safar yang dekat itu akan mudah ataupun akan sulit maka kita disunahkan selalu berdoa ketika hendak bersafar. Ya, fama thamma illa taisirullah wa lutfihi wa muawanatih. Ya. Maka semua itu ya semua kemudahan tidak lain datangnya dari Allah ya dan semua pertolongan itu juga akan datang dari Allah Subhanahu wa taala apabila ketika kita bersafar selalu berdoa kepada Allah ya menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala walihada qala fi tahqiqi tahwin safar oleh karenanya juga ya sebutkan doa untuk mewujudkan kemudahan di dalam safar agar diringankan safar tersebut. Ya, ditambahi dengan doa Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesulitan di dalam safar, ai masyaqqatihi wa su'ubatihi ya beratnya safar dan susahnya safar wa ka'abatil dan begitu juga kesedihan ya al mulazamah al mulazim kesedihan yang terus menerus al himmud daim ya kegundah gulanaan ya wasuil mungkalabi fil mali wal ahl wal walad dan buruknya pada harta keluarga dan anak. Ya, artinya kita berdoa kepada Allah ya Rabb nas'aluka an tahfaz alaina kullu ma halafnahu wara'ana. Itu kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita tinggal itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala wa faraqnahu fi safarina min ahl wal walad wal mal ya ketika kita pergi safar kita terpisah dari keluarga anak dan harta kita wa nanqalibu ilaihim masrurin dan kita kembali kepada mereka dengan keadaan bergembira bisalamah karena mendapatkan keselamatan wa ni'am al-mutawatirah alaina dan nikmat yang begitu banyak kepada kita wa alaihim dan juga kepada mereka yakni dari keluarga, anak dan harta. Fa bidzalika tatimmun ni'mah. Maka dengan itu sempurnalah nikmat yang kita dapat wa yakmulus surur dan sempurna kebahagiaan. Ya. Maka ya banyak sekali faedah Ketika orang bersafar dia berupaya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya mengharapkan kebaikan, mengharapkan amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya kadzalika yaqulu hadza fi ruju'i ya begitu juga ketika dia pulang ya kembali dari safarnya ya dia baca doa yang disebutkan di dalam hadis tadi dan menambah ya kalimat ayibun taibun abidun ya orang-orang yang kembali orang-orang yang selalu bertobat orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah li rabbina hamidun ya kepada Rabb kami yang selalu ya memuji أي نسأل نسألك اللهم أن تجعل في إيابنا ورجوعنا mulazimina littaubah lak yaitu artinya kita meminta kepada Allah agar kita ketika kembali ya kita menjadi orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu beribadah selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikannya wa an takhtima safarina bi ta'atika dan hendaknya ya kita tutup safar kita, kepergian kita, ya kepulangan kita dari safar tetap di atas ketaatan ya kama ibtada'tahu bitaufiqi laha sebagaimana engkau memulainya dengan mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala maka ya ketika pergi ya kita berdoa, ketika pulang juga kita berdoa ya diiringi dengannya selalu menjaga ketakwaan, kebaikan, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama ketika pergi maupun ketika kita kembali dari bepergian. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 80 Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Katakanlah wahai Rabbku, masukkanlah aku ke tempat orang-orang yang jujur wa akhrijni mukhraja sidqin dan keluarkanlah aku ya ke tempat orang-orang yang jujur waj'alni min ladunka sultanan nasira dan jadikanlah aku di sisimu mendapatkan kekuasaan dan mendapatkan pertolongan ya mudkhala sidq wa mukhraj sidq an takuna asfarul abad wa madakhalahu wa makharijahu kullaha tahtawi ala sidqi wal haqq ya maka ketika orang ya pergi dan kembali ya dia mengharap selalu di atas kejujuran, selalu di atas kebenaran. Wastighal bima yuhibbuhullah. Kemudian dia sibukkan dirinya dengan apa yang dapat ya menyebabkan orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya makrunatan bitawakkuli 'ala Allah. Selalu ya bertawakal kepada Allah, ya menyerahkan ya segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah dia berusaha dan berupaya. Ya. Wa fihi al-i'tiraf bi ni'matihi lil akhar. Maka terdapat faedah juga di dalamnya yaitu kita hendaknya selalu mengaku ya mengakui terhadap nikmat-nikmat Allah yang kita dapatkan ya ketika safar ya kama taraf nabiha awalan ya sebagaimana ketika kita berangkat begitu juga ketika kita pulang fi qawlihi li rabbina hamidun yaitu dari ucapannya ya li rabbina hamidun ya kepada rabb kita ya kita selalu memuji ya orang yang memuji ya fakama anna 'ala al-'abdi ay yahmadallah 'ala at-tawfiq li fi'li al-ibadat wasyuru' fil hajah fa 'alayhi ay yahmadallah 'ala takmiliha wa tamamiha maka seorang hamba hendaknya selalu memuji Allah karena dia telah mendapatkan taufik ya kemudahan untuk melakukan ibadah dan memulai apa yang dia butuhkan ya melakukan segala aktivitasnya maka dia bersyukur dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaannya, atas ya kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Wal faragh minha, begitu juga setelah dia selesai daripada kebutuhannya. Fa innal fadla wa innal fadla fadluhu wa khaira khairuh. Maka ketahuilah sungguhnya keutamaan itu keutamaan yang datangnya dari Allah dan setiap kebaikan merupakan kebaikan yang datang dari Allah wal asbabu asbabuhu ya dan sebab itu semua merupakan sebab kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita di dalam melaksanakan tugas-tugas kita, melaksanakan kebutuhan kita. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala ya yang memiliki keutamaan yang sangat agung. Masyarul muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya demikianlah ya faedah dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang bagaimana ketika kita safar ya banyak hal yang kita dapat Ya ketika kita selalu berdoa kepada Allah, selalu ya menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kapanpun kita, dimanapun kita, ya baik kita mukim tinggal di satu tempat ataupun kita bepergian, kita selalu hendaknya ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.